بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد ما اتصلت عين بالنظر وأذن بخبر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم يا ربنا بارك لنا في هذا اليوم وبارك لنا في هذا المجمع اللهم يا ربنا اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واستر لنا عيوبنا اللهم يا ربنا احشرنا مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لواء حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد Hadirin hadirat yang kami muliakan, yang kami cintai, Alhamdulillah kita bisa terus mengadakan pengajian rutin hari bulan Ramadan setiap sore semoga benar-benar ini semua diterima oleh Allah dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat ilmu yang menghantarkan kita untuk bisa beramal baik ilmu yang bisa menghantarkan kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ilmu sebanyak apapun jika tidak bermanfaat bukan menyelamatkan tetapi justru malah menjerumuskan. Oleh sebab itu Nabi Muhammad selalu mengajari kepada kita untuk berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami minta perlindungan darimu. Minta perlindungan dari mendapatkan ilmu yang tidak manfaat. Itu sebetulnya doa bukan untuk Nabi Muhammad, untuk kita. Sebab Nabi Muhammad pasti manfaat ilmunya. Tapi beliau mengajari kepada kita untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku minta perlindungan dari mendapatkan ilmu yang tidak manfaat. Dan sebab-sebab mendapatkan ilmu manfaat itu banyak. Di antaranya yang saat ini kita lagi belajar adab tata krama kepada ilmu, tata krama kepada guru, tata krama kepada teman belajar dan juga tata kerama kepada Allah yang kita sebut dengan istilah niat itu kan adab dengan Allah. Jangan bohongi Allah nuntut ilmu hanya karena Allah. Kalau kepada selain Allah Allah berkana. Ini yang harus kita perhatikan. Baik kita sudah masuki pada fasal berikutnya tentang adab seorang penuntut ilmu. Kita sampai kepada perkataan musannaf Imam Nawawi rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid daraini amin ila anqal wa qad fi musnadil imami al mujma'i ala hifdhihi wa imamatihi Abi Muhammadin Ad-Darimi rahimahullahu wa qad dan kami telah meriwayatkan kami menukil ilmu riwayat di dalam musnadnya Imam Al-Mujma' ala hifdihi yang sudah disepakati beliau adalah seorang hafid di dalam ilmu hadis. Wa imamati dan beliau adalah imam di dalam hadis yaitu Abi Muhammad Ad-Darimi yang bernama Muhammad Ad-Darimi. Rahimahullahu taala semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau. Beliau meriwayatkan an Ali bin Abi Talibin dari Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu annahu qala bahwasanya Sayyidina Imam Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah Beliau berkata Ya hamalatal ilmi wahai para pembawa ilmu Hamalah jamak hamil Wahai hamalatal ilmi Wahai pembawa ilmu Para ustadz, para guru, para kiai ikmalu bihi Amalkan dengan ilmu Yang kau dapat Fa innamal alimu Sesungguhnya seorang alim itu Baru disebut alim yang sesungguhnya Kalau yaitu man amila bima alima yang mengamalkan apa yang ia ketahui mengamalkan ilmunya baru alim kalau nggak mengamalkan ilmunya itu kayak komputer tuh nampung banyak ilmu tapi nggak pernah mengamalkan kayak benda mati tapi amal amalkan dengan ilmu amalkan dengan ilmumu yaitu orang yang ilmunya, yang amalnya, yang mengamalkan sesuai dengan ilmunya. Wawafaqa ilmahu amaluhu. Wawafaqa dan sangat sesuai al ilmahu terhadap ilmunya. Apa amaluhu amalnya. Jadi orang yang amalnya sesuai dengan ilmunya. Ingat kata Sayyidina Ali. Awas. Saya kuno akwamun. Awas akan datang nanti akan ada akwamun. Kaum-kaum. Ada orang-orang nanti yahmilunal ilma. Mereka membawa ilmu. La yujawizu yang tidak bisa melampaui, melewati taraqiyahum. Lehernya Ilmunya hanya di otak saja. Suruh debat bahsul masail jago, bicara tentang pemikiran Islam dahsyat, diskusi hebat, seminar memang ahlinya. Tetapi ilmunya hanya ada di otak saja, tidak turun ke hati. Nggak bisa melewati tenggorokannya. Dan ini banyak. Disebutkan di sini. Banyak nanti orang-orang yang ilmunya hanya di otak saja. Tapi tidak sampai ke dalam hatinya yukhalifu amalahum yukhalifu amaluhum ilmahum yukhalifu berbeda antara ilmu dan amalnya ilmunya mah banyak amalnya tidak ada wa tukhalifu sariratuhum ala niyatahum dan juga berbeda antara lahir dan batinnya Kayaknya mah hebat. Secara lahir tuh hebat. Orang soleh, orang kayaknya ahli ibadah, orang Masya Allah orang baik. Akan tapi ternyata batinnya rusak. Hatinya tidak benar. Hatta innar rajula sehingga sampai ada nanti seorang laki-laki ya Allah Sayyidina Ali ini nyebutkan Beliau termasuk wali besar. Kalau nyebut orang para sahabat Nabi, bukan main-main wali. Bicaranya bisa bicara dengan kasyaf. Artinya sesuatu yang ia tahu betul bakal terjadi, biarpun itu bukan wahyu. Dibukakan oleh Allah bisa saja seperti itu. Dan bisa saja kalau sudah perkataan sahabat Nabi yang tidak ada tempat ijtihad nanti namanya marfu kepada Nabi SAW. Yang jelas Sayyidina Ali menyebutkan seperti itu. Nanti ada laki seorang layak dobu sungguh dia bakal marah ala jalisihi kepada jalis murid-muridnya. Nanti akan ada ustadz yang marah kepada muridnya. Ayat jelisa ila ghairihi jika muridnya itu belajar ke orang lain. Nanti ada suatu ketika kiai ustadz yang marah kalau jamaahnya ngaji ke tempatnya kiai lain. Eh, ini kata Sayyidina Ali zaman itu. Wa yada'ahu atau ada jamaah itu kok nggak hadir di majelisnya, kok majelis yada'ahu meninggalkan di majelisnya pindah ke majelis lain. Marah. Ulaika mereka-mereka itu adalah la tas'adu tidak akan bisa naik a'maluhum a'mal mereka. Kiai yang kayak begitu itu amalnya nggak bisa naik min majalisihim dari majlis mereka. Jadi amal baiknya, ilmunya, oh kayaknya kehebatannya hanya di majlisnya saja, enggak diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diangkat amal mereka dari majlisnya. Jadi begitu. Memang panggilannya makiyai, ustadz, jago, hebat, tapi hanya di majlis saja. Tidak akan terangkat amalnya mereka dari majlisnya. Tilka dari him, tilka ilallahi kepada Allah. Jadi enggak dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Semoga kita, anak-anak kita, semua dari kita para ustadz yang punya jamaah, punya pengikut, semoga dijaga hati mereka manfaat. Jangan sampai tergolong seperti orang yang semacam ini. Maka ini perlu pembenahan hati. Maka para sa, para telmit para santri harus bangga jika ada orang alim hebat. Jika ada temannya jago harus senang, bangga. Bukan malah didengki. Waqad sahha dan telah benar riwayat Anil Imam Syafi'i dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullahu taala semoga Allah merahmati kepada Imam Syafi'i annahu qol beliau berkata Imam Syafi'i Imam Syafi'i berkata wadittu aku ingin anna hadzal khalqa ini orang banyak Imam Syafi'i itu pengikutnya banyak Waktu beliau di Irak itu subhanallah kalau punya majelis yang hadir ribuan. Beliau berkata, Aku ingin seandainya ini para jamaah, para ulama, muridnya ulama-ulama, termasuk Imam Ahmad bin Hambal itu. Secara umur Imam Ahmad itu lebih banyak daripada Imam Syafi'i. Tapi ternyata Imam Syafi'i termasuk gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kalau Imam Syafi'i itu lahir tahun 50, 150. Imam Ahmad lahir tahun 164. Jadi Imam Ahmad itu lebih tua 14 tahun dari Imam Syafi'i. Tetapi subhanallah Imam Syafi'i tercatat sebagai salah satu gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Syafi'i punya murid luar biasa banyak. Banyak sekali. Lah um muridnya itu ulama-ulama. Imam Syafi'i berkata, "Waditu aku senang anna hadzal khalqa kalau seandainya ini para murid-muridku yang banyak ini ta'allamu hadzal ilma belajar ilmu, ilmu ini ilmu dariku, yakni ilmahu wa kutubahu. Aku ingin jika orang-orang yang belajar kepadaku ini menukil ilmuku, membawa ilmu-ilmu dariku itu ala alayun sabilayya minhu harfun kalau nanti itu tidak ada yang dinisbatkan kepadaku nggak pengen disebut-sebut jadi aku pengen seandainya orang-orang menuntut ilmu dariku nggak usah disebut ini dari syafi'i dari syafi'i dari syafi'i saking nggak pengennya imam syafi'i itu ilmunya apa amalnya itu habis hanya disebut-sebut saja ternyata justru dengan seperti itu malah dijaga semua orang pengen jadi muridnya Imam Syafi'i, termasuk Imam Ahmad itu yang disebut sebagai orang sezamannya itu pengen menjadi muridnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Karena Imam Syafi'i tidak ingin setiap orang mengatakan ilmu itu aku ambil dari Syafi'i, ilmu itu aku ambil dari Syafi'i. Maunya Imam Syafi'i seperti itu. Tapi ternyata Allah berkehendak lain justru semua orang pengen menisbatkan ilmu kepada Imam Syafi'i. Maksudnya apa? Itulah Imam Syafi'i begitu takutnya kalau hanya disebut-sebut sebagai guru saja, ternyata di depan Allah tidak dianggap sebagai guru. Tapi sebagai murid itu punya adab lain. Termasuk tata keramanya murid dan tanda ilmu manfaat itu adalah mendesbatkan ilmu kepada yang punya. Kalau kita mengambil dari guru kita, jangan mengatakan pendapat saya. Bilang guru kita yang. Ini tanda manfaatnya ilmu. Yang ngomong siapa? Syekh Fulan, Ustadz Fulan. Selesai. Nggak usah mencuri omongan orang lalu di atas diatasnamakan dirinya. Itu tanda ilmu yang nggak manfaat. Kita mengambil ilmunya orang, katakan itu dari bulan. Kita mengambil ilmu dari buku, katakan dari buku. Tidak semengatakan pendapat saya, ingin eh, tip tadi. Pendapat saya dari orang. Makanya termasuk kalimat yang paling tidak disuka oleh guru kita adalah apa? Kalau mengatakan menurut saya dan pendapat saya. Itu kalimat kotor, kalimat jelek, kalimat sombong. Diskusi menurut saya, pendapat saya kalau dekat mungkin ditempeleng. Cuman jauh tidak bisa nempeleng. Karena itu adalah kalimat sombong. Makanya kita kadang-kadang sering ngobrol orang ini, menurut saya, pendapat saya. Ya salam, subhanallah. Padahal urusan ilmu, padahal tadi itu ngintip. Apalagi bahtul masail, itu orang-orang harus banyak adab kayak Imam Syafi'i itu. Bahtul masail kadang-kadang sudah mencaci orang lain. Padahal tadi ngambil ngambil ilmunya dari kitab, ngintip dari kitab, difahami, dihafal, tiba-tiba di majelis ngomong menurut saya, bohong atau tidak? Bohong bukan dari ilmunya itu. Ilmunya Imam bayjuri ilmunya Imam Dasuki, ilmunya Imam orang ilmu imam. Tapi dia karena punya gaya sombong karena jago dalam bahasul masail selalu mengatakan pendapat saya. Di kalangan orang ahli tawal orang yang mengatakan pendapat saya itu sudah jatuh. Nggak ada nilainya pendapat saya, hemat saya, menurut saya. Baik, kalau kita mengambil dari orang lain, katakan nih menurut si fulan, si A, si B. Maka dari itu semua yang kami sampaikan di majelis ini bukan dari kami, nggak ada itu. Selama ini yang kita hadirkan di majelis ini nggak ada kok uh dari kami. Apalagi ada yang bertanya gimana pendapat Buya? Ya nggak punya kalau tanya pendapat Buya, nggak ada. Semuanya adalah pendapat Para ulama yang ada di buku-buku nggak -buku. ada yang murni dari kami nggak ada. Siapa kami itu harus punya pendapat murni itu. Kita ini masya Allah sudah disiapkan oleh para ulama tinggal baca beres. Hanya kalau ditanya di mana tempatnya mungkin kita akan tunjukkan mungkin di kitab ini fatwanya ulama ini fatwa ini. Hanya kita ketahuilah bahwa yang kami sampaikan selama ini adalah bukan dari kami nggak ada kalau pendapat kami. Baik faslun fasal. Wayambahi dan seyogianya lil muallimi bagi seorang ustad. Itu ayatahallaqa yatakhallaqa hendaknya berakhlak. Bertata kerama bil mahasini dengan akhlak-akhlak yang baik. Allati yang warada syar'u biha yang datang tuntunan tuntunan dari syariat. Dari Allah dan Rasulullah. Wal khilalil hamidati dan perangai-perangai yang mulia wasyamil mardiyati dan sifat-sifat yang diridhoi yang disenangi allati arsyada ilaiha yang syariat telah memberikan petunjuk kepada akhlak-akhlak terpuji tersebut minaz zahadati fid dunya termasuk diantaranya akal adalah zuhud terhadap dunia tidak cinta kepada dunia ini termasuk akhlaknya penuntut ilmu. Karena godaan paling gede adalah kalau sudah ustadz itu adalah cinta dunia. Kalau sudah ustadz cinta dunia, kitabnya bertumpuk-tumpuk itu nanti untuk modal cari dunia. Semuanya. Dan paling rusak. Sehingga kayak para masyayih itu beliau-beliau ini mulai dari kayak Imam Malik ulama-ulama besar. Sampai hari ini banyak ulama-ulama itu termasuk Sayyid Muhammad Maliki dan putra beliau sampai hari ini. Ada lagi ulama-ulama yang lainnya Habib Salim Syatri. dan juga tidak tertinggal adalah guru kita adalah Habib Abdullah Muhammad Baharun itu tidak pernah ada kesan terlihat secara dohir atau sesungguhnya mereka itu memanfaatkan murid untuk cari duit itu tidak ada nggak ada istilahnya barangkali justru masya Allah, bahkan justru yang namanya dari murid itu beliau sangat menjaga Nah kalau Said Muhammad Maliki sudah masyhur dari tahun ke tahun beliau punya murid, itu justru murid dapat uang saku tuh. Dijamin kehidupan semuanya. Ulama-ulama gede kayak begitu itu. Jadi nggak ada kok gambaran tuh cari duit itu nggak ada. Di balik ilmunya itu. Nah ini adalah ulama yang sesungguhnya. Mengerikan kalau sudah ulama itu jauh dari dari sifat zuhud ini. Kalau tidak zuhud, zuhud itu artinya apa? Tidak mengikat hatinya dengan dunia. Memang boleh kaya raya, mungkin mobilnya mewah Mungkin mobilnya bagus, akan tapi punya mobil mewah pun kadang-kadang yang dipikir apa? Ini bisa untuk nyambut tamu, untuk dirinya sendiri adalah ya sekenanya. Rumah harus bagus, karena yang dipikir adalah tamu. Pengen seperti itu. Ulama-ulama harus punya keinginan bagaimana bisa menyambut tamu. Wa taqalluli az-zahadati fid dunya, fi zahad min az dunya dari sifat kezuhutan terhadap dunia, tidak cinta dunia memiliki harta tapi tidak terikat dengan urusan dunia wa taqalluli fiha dan tidak berfoya-foya. Jadi kalau membutuh dunia hanya cukup-cukupnya untuk dirinya sendiri. Nah, tapi kalau untuk orang lain Masya Allah. Kita punya guru kalau sudah untuk tamu misalnya urusan makanan mewah sekali ada tamu misalnya di saat kita datang atau di saat ada tamu ulama apa yang orang-orang datang itu disembelihkan kambing yang luar biasa sehingga satu piring itu kambingnya mungkin seperempat atau sepertiga kambing jadi luar biasa tapi kalau di saat untuk diri beliau sendiri beliau membiasakan anak-anak beliau untuk tidak sombong dengan makanan pernah suatu ketika kita perlu minta tanda tangan sekitar jam 1 siang ini adalah bukan waktu ngantor tapi kita datang ke rumah memang kita salah tidak punya adab tapi waktu itu memang harus tanda tangan jam segitu. Setelah kita masuk ke ngetuk pintu beliau, tiba-tiba beliau membuka dengan tangan beliau sendiri, rupanya tidak bisa nyalami karena rupanya tangannya itu masih penuh dengan minyak lagi makan. Akhirnya beliau mengatakan fadhal masuk. Nah, bilang anak hanya perlu tanda tangan saja. Enggak. Saya nanti masuk di rumahnya orang waktu makan, ente ikut makan. Akhirnya kita makan dengan beliau yang subhanallah kita kaget. Di rumah kita makanannya lebih mewah ternyata hanya lohom ya ikan asin yang sudah ikan asin ala Arab itu hanya sepotong sepotong sepotong sepotong gitu hanya kemudian karena kita datang ditambah lagi begitu sederhananya kalau kita kadang-kadang kebalik kalau untuk diri sendiri foya-foyanya orang-orang lain pelit barangkali seperti itu ini adalah ciri bahwa mereka tidak mendidik anaknya dengan kaya termasuk putri-putri mulia adalah orang yang sangat mulia-mulia bukan kurang duit beliau beliau bukan kurang duit akan tapi ini pengalaman karena putri beliau adalah teman daripada Umi dan yang lainnya itu mempunyai baju sampai dibayangkan bajunya itu itu saja subhanallah bukan tidak punya baju kayak eh, Sayyidat Fatimah Zahra bajunya bertambal-tambal bukan karena Rasulullah tidak bisa membelikan, bukan tapi memang tidak perlu kita mendidik anak kita dengan gaya kesombongan lah putri beliau ini guru kami ini adalah bajunya itu itu saja ceritanya sampai seolah-olah tidak punya baju yang lainnya sudah baju hitam satu-satu kayak lecek sudah. Jadi kalau dia jejer itu pasti paling jelek. Subhanallah. Padahal kalau hitung-hitungan adalah orang yang paling muridnya seorang guru besar dan sebagainya. Itulah cara mendidik anak. Sekarang orang didik anak diguaya segala macam. Ah, mau dididik dengan kesombongan. Jadi kalau sudah anaknya sombong kayaknya sudah berhasil. Malah sebaliknya. Kalau kita punya anak ada sifat-sifat sombong dengan urusan dandanan, urusan baju, kita harus ada teguran harus ada teguran. Jangan dimanja dengan yang semacam itu. Itu mendidik anak-anak kita untuk cinta dunia. Nah ini, ataqallul minha untuk dirinya sendiri sudahlah ala kadarnya. Tapi kalau untuk orang lain barangkali kita belikan yang bagus. Untuk anak kita cukup apa adanya. Tapi untuk orang lain gimana? Kita beli yang bagus. Ini adalah untuk menguji hati kita itu cinta atau tidak kepada dunia. Wa adamil mubalati biha dan tidak terlalu peduli urusan dunia. Sebab ada orang ternyata yang namanya motor lebih dicintai daripada anaknya motor tidak kelihatan bingung loh di mana motornya padahal sudah dimasukkan tapi anaknya pulang jam 11 malam tidak pernah ditanya tuh orang kalau motornya lecet marahnya setengah mati anaknya pergi datang dengan seorang laki-laki Masya Allah bisa saja lecet akhlaknya itu na'udzubillah jadi kita kadang-kadang seperti itu Wah, maka orang-orang yang ilmunya manfaat, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang manfaat akan seperti itu. Adamul mubalati biha tidak peduli urusan dunia wabi ahliha dan juga tidak peduli dengan ahli dunia. Tidak mudah tawaduk dengan orang kaya. Orang kaya kalau memang soleh, dia tawaduk karena kesolehannya. Bukan karena duitnya. Bukan karena uangnya. Bukan karena kekayaannya. Sebab kalau sudah ustad keder, ustad gemeteran dengar orang kaya, ini musibah. Itu yang paling berbahaya. Sehingga buka pintu pun milih-milih nanti. Siapa yang masuk lihat kalau pakai sepeda engkel tidak dibuka, buka, buka, kalau pakai mobil dibuka. Ini musibah, Ustaz. Sambutannya akan beda si fakir dengan si kaya. Ini tanda kalau ilmunya ilmu bukan ilmu yang manfaat. Rupanya dia hanya mementingkan dari orang duit. Itulah orang paling jelek karena jual agamanya hanya ingin ditukar dengan hadiah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Ini adalah pendidikan dari Imam Nawawi rahimahullahu taala. Wasakha punya sifat adalah pemurah. Jadi kalau menjadi ahli ilmu kata Imam Al-Nawawi ini harus mempunyai sifat-sifatnya. Sakha pemurah. Ustaz pelit. Ya, luar biasa. Paling pandai bicara sedekah tapi dia sendiri berat urusan sedekah. Waljud pemurah sama. Wa makarimil akhlaqi dan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi kalau sudah ada di para guru-guru kita ini, subhanallah. Ya, kita ingat Habib Salim Asyatiri itu punya pengajian asar seperti ini. Salah satu guru kita namanya Habib Salim Asyatiri. Beliau adalah pemimpin Rubat Tarim saat ini. Kalau asar semacam ini beliau ngajar di masjid. Jadi sholat, sholat asar langsung ngajar di masjid. Tapi sebelum sholat asar biasanya satu jam atau setengah jam beliau sudah duduk di situ. Membaca Al-Quran sambil nunggu sholat asar. Itu sepanjang dia duduk itu sampai hampir baca Quran tuh gak sempet-sempet. Kenapa? Orang itu sering datang bisik-bisik minta duit. Itu dikasih. Dan ngasihnya bukan tanggung-tanggung. Ngasihnya bukan duit sedikit, mesti duit gede-gede. Biasanya kelihatan 500 real Yaman. Real Yaman 500 berapa ya? Kalau 2000 itu 100, Ya mungkin sekitar 250 ribu, 300 ribu kalau duit sini. Ngasihnya itu orang ini. Dan itu tidak satu dua. Sampai kadang-kadang murid-murid kita-kita ini, eh coba kita yang dikasih, tamaknya kita ini. Coba kita yang dikasih. Padahal kita sudah dikasih makan gratis, semuanya gratis yang sekolah. Tapi lihat, ulama-ulama itu seperti itu. Subhanallah. Jadi memang orang pemurah. Belum lagi nanti kalau sudah mengadakan buka bersama itu. Paling enak. Paling besar. Yang hadir semua buka bersama bahkan kami saya hari sahnya yang ininya terkenal ininya dagingnya ini subhanallah memang pemurah-pemurah dan itu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wajhi wajahnya itu ceria wa wajhi ceria wajahnya min ghairi khurujin ila haddil khila'ati ceria wajahnya tapi tidak sampai derajat mesum ya ada orang senyum senyum senyum mesum enggak begitu Ustadz senyumnya senyum ibawa ya ada senyum cerah mudah manis tapi bukan manisnya orang cengar cengir senyumnya orang mesum khilaah itu mesum ada kan senyum senyum senyum nggak enak ada orang bisa membedakan biasanya lawan jenis kalau sudah seperti itu wal hilmi tenang orangnya sabri sabar terhadap apapun yang menimpanya Wa dani'il iktisabi, dia akan menghindar dari pekerjaan-pekerjaan yang remeh, rendah, yang tidak mulia. Ustadz kerjaannya macam-macam, ada yang nggak peduli dengan pekerjaan. Ustadz pekerjaannya tidak peduli dengan akhlaknya seorang. Dia punya pekerjaan misalnya yang dia itu adalah pekerjaan itu sebetulnya orang pada nggak senang dengan seperti itu. Tapi justru kadang-kadang bosnya ustadznya musibah. Ya, semoga Allah menjaga para ustadz-ustadz barangkali mereka itu tidak sadar. Contohnya ustadz paling pinter kalau ngirim TKW. Naudzubillah. Semoga Allah menjaga semua dari mereka. Ini mengerikan bagaimana apakah tidak tahu akhlak sampai di sana tuh bagaimana keadaannya. Semestinya tidak mau. Dan memang godaannya luar biasa. Kita itu diminta. Langsung dari sana, dari Yaman, dari Saudi diminta. Kita tuh bingung ngirim seperti apa. Padahal jelas rumahnya terhormat. Orang-orang yang kita tahu minta orang kerja di situ. Karena kita berpikir, ini kadang-kadang ngirim tidak pernah berpikir contoh. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Kalau ada anak-anak kita pergi ke tempat sana, semoga Allah segera mengembalikan dan aman. Ini adalah satu hal yang harus kita perhatikan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Lah ini tidak pernah peduli dengan urusan pekerjaan. Seorang ustadz punya satu jualan dagangan, ya mohon maaf. Yang di situ digunakan untuk maksiat dan tidak maksiat. Coba pantas enggak kalau membuka penyewaan novel misalnya. Contoh. Penyewaan novel ya misalnya. Kalau penyewaan buku-buku agama kan lainnya Sewa, Ustadz menyewakan CD-CD film ya. Ini mohon maaf ini adalah masuknya disebutkan oleh Imam An Nawawi di sini satu pekerjaan yang secara dipandang secara syariat itu adalah tidak terpuji itu. Maka harus dihindari kayak begitu begitu. Jangankan yang haram, yang halal pun masih dipilih. Kira-kira yang paling halal yang mana? Maka biarpun kita belum sempurna, kita harus menuju misalnya. Kalau orang mau jualan sesuatu makanan harus bersih, cara masaknya yang benar, harus kejujuran. Ini perlu dibangun kayak begitu-begitu tuh. Wa mulazamatil wara, hendaknya ia senantiasa melazimi sifat wara. Wal mulazamatil wara'i melazimi sifat wara. Wara itu adalah memilih dari yang halal, menjauhi yang haram, dan memilih dari yang halal itu warok warok itu kalau orang menjauhi yang haram saja itu kewajiban tapi di antara yang halal masih milih mana yang paling bagus untukku itu warok tingkat tinggi kalau tingkat kita orang awam sudahlah pokoknya kita tidak mau dengan yang haram saja ini kelasnya santri seperti kita tapi kalau sudah kelasnya ustadz nggak cukup itu dari yang halal masih dipilih. Orang ngasih pun masih pikir-pikir Orang ngasih ini dari mana duitnya? Pemberian ini dari mana misalnya? Itu masih dipikir bagi orang-orang yang derajat pangkatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga kalau misalnya ada orang ini di antara separuh hartanya haram, separuh halal, misalnya dia di samping perampok, rentenir, tahu-taunya dia ngasih sedekah, dia masih mikir nerimanya itu. Kadang-kadang nerimanya itu hanya mengambil hatinya saja, setelah itu tidak mau pakai untuk dirinya sendiri. Kalau ada pemberian, orang ini punya pekerjaan haram. Sebagian bisnisnya adalah bisnis yang riba, tapi sebagian yang halal secara fikih, boleh kita terima hadiah dari orang tersebut, asalkan tidak tertentu inti dari barang haram. Kita boleh mengambil hadiahnya. Tetapi lihat, lebih baik sebagai tanda warok kita adalah kita tolak. Sebagian ulama diterima ini, tapi bukan untuk dirinya sendiri. Bukan malah mencari. Mencari-cari. Ini harus kita hindari. Para ulama menghindari ini. Wal khusyuk. Harus ada khusyuk. Khusyuk ini maknanya adalah adab gerak-geriknya itu adalah ada nilai kedekatan kepada Allah. Maksudnya dari cara berjalan, cara ini itu menunjukkan bahasanya dia itu adalah orang yang kenal Allah. Khusyuk ini ya khusyuk. Khusyuk hatinya nyambung kepada Allah. nanti tenang. Wal waqari adalah orangnya adalah sejuk, tenang, sama. Waqar itu tenang. Wa tawadhu tawadu wal khudu patuh, modelnya model patuh kepada syariat. Kalau diingatkan senang, kalau dengar kalau Allah taala dia mudah patuh, dengar kalau Rasulullah mudah patuh itu khudu. Wa istinabid dhahiki, menjauhi dari ngaketawa wal ikthari minal mizah. Banyak guyonan yang Jadi harus ada membatasi. Tawanya pun ada batasannya. Nabi Muhammad tertawa sampai terlihat gigi tariknya. Nabi Muhammad hatta badat nawajidu sampai terlihat ini. Ketawa Nabi Muhammad biasa. Tapi derajat wajar bukan ngakak-ngakak sampai jungkir-jungkir begitu ya. Kalau Ustaz coba pakai imamah jubah ketawa sama menjungkir balik begitu saking ngakaknya. Kira-kira dipotret, disoting terus di besok dihadirkan jamaah ini Ustaz kita kemarin waktu ngakak gimana kira-kira? Ya nggak pantas karena bukan akhlak. Jadi kalau mau tertawa pun ada ditimbang. Wa mulazamatil wadha'i fi syar'iyyati dia harus menekuni pekerjaan-pekerjaan yang ada nilai syariatnya. Ah, ya enggak mau yang haram-haram. Kata nadhuf bi zalatil asahi mulazamatil wadha'if asy-syar'iyyati dia harus menekuni pekerjaan-pekerjaan yang disyariatkan. Contohnya, tanadzuf senang bersuci. Jangan sampai ustadz ini Masya Allah kalau sudah muridnya duduk dengan dia tuh pusing. Masya Allah, Ustadz ini mandi berapa kali sehari minggu, baunya nggak karu-karuan. Minimal tuh harum, orang duduk tuh nyaman. Izalatil awsah menghilangkan kotoran wa dan bulu-buluan allati warata syar'u bi izalatiha yang menurut syariat bulu itu perlu dihilangkan. Mohon maaf, termasuk membersihkan bulu ya bulu ketek bulu-bulu yang yang sunnah untuk dibersihkan bulu kemaluan itu dibersihkan dan bulu-bulu harus ada dibersihkan kasus syaribi motong kumis supaya tidak terlalu panjang kelimil taklimil adhafir ustaz kukunya harimau panjang nggak pantas makruh punya kuku panjang ini tidak pantas. Jadi ada kukunya panjang. Kadang-kadang seni katanya ya. Kukunya lima panjang-panjang. Biasanya. Nah, jadi tidak perlu. Jadi memotong, memotong kuku itu sunnah. Jadi tidak usah kita memiara kuku. Jadi kuku itu dipotong. Jangan sampai terlihat. Kemudian rihil watasrihil coba lah kalau jenggotnya panjang itu sering disisir. Jangan ngeruwel begitu sampai kelabang di dalamnya nggak ketahuan tuh. Jadi harus dirapikan yang punya jenggot. Wa izalati rawaih al-karihati berusaha untuk menghilangkan bau yang gak enak. Laki perempuan, ya. Khususnya wanita ini harus lebih di antara perempuan-perempuan laki dengan laki itu harus kita menghilangkan bau orang harus tahu kadang-kadang sering tanya kepada temennya tanya eh bau saya enak enggak itu harus berani itu sebab kalau orang dengan baunya sendiri itu dijamin gak sadar tuh gak kerasa itu kalau orang dengan baunya sendiri itu nggak bisa sadar-sadar tuh. Sebab sudah terbiasa, bau nggak enak jadi ya biasa. Jadi kalau perlu orang lain tanya. Kadang anda nggak sadar kayak begini-begini nih. Maka nanya kepada orang lain, bau nggak saya ini? Kalau bau apa baunya? Kalau urusan keringat berarti kita harus banyak mandi, mungkin pakai bedak, wow, pokoknya harus minyak wangi, macam-macam. Ada mungkin jenis baju itu yang memang kalau dipakai itu keringat jadi bau ada. Misalnya baju yang panas. Maka saat itu orang harus pakai kaos kaos dalam. Kaos dalam itu menekan bau, Bu. Bukan masalah dinginnya, justru orang dengan kaos dalam itu adalah semakin dingin, di samping itu bau itu tertekan. Jadi kalaupun keringetan itu ngerembesnya ke ke kaos, tidak langsung ke baju luar. Jadi lumayan terkurangi. Ada cara-cara begitu. Sebab ada ini perlu. Jadi menjaga baunya agar wangi. Bahkan menurut madhab Imam Malik, kalau orang baunya nggak enak, nggak boleh datang ke masjid tuh. Ganggu tuh. Ya benar di dalam madhab Malik gak usah sholat jamaah di masjid. Termasuk udurnya jamaah itu kalau dirinya baunya nggak enak. Jadi dimaafkan nggak sholat jamaah bahkan nggak sholat Jumat. Kenapa? Bau. Sehingga imam pun melarang. Jangan. Kenapa? Kamu bau. Sehingga Nabi Muhammad menghindari makan sesuatu yang berbau. Ini harus bersih lah tolong. Ini begini adalah sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Beli minyak wangi ya lima ribu. Lima ribu itu bisa seminggu. Ada orang rokok itu sehari satu bungkus ya. Rokok berapa harganya? 7 ribu satu bungkus. Beli minyak wangi untuk dapat kesunahan tidak mau. 5 ribu dipakai seminggu lagi. Wangi. Lumayan 5 ribu. Agenda kan Lumayan ini. Rokoknya dikurangi. Itu pahala plus pakai minyak wangi. Lumayan. Istri senang. Anak-anak senang. Teman juga nyaman. Ya. Baik. Perlu kita pakai minyak wangi kayak begitu. Wal jahdar kullalah. Wal malabis al makruhah Jangan sampai menggunakan kalau sebagai ustadz ini jangan pakai baju-baju yang makruh itu makruh nggak pantas. Ya mohon maaf kalau orang awam mungkin lebih nilainya wajar. Coba kalau seorang ustadz tiba-tiba pakai kaos gambarnya artis siapa gitu. Kira-kira bagaimana? Pantas atau tidak? Ya kan begitu. Jadi promonya promo yang nggak layak sebagai seorang ustadz begitu. Ini harus perhatikan baju-baju itu. Wal yahdar kullal hadari dan awas wahai para ustadz kullal hadari dengan hati-hati yang sangat minal hasati dari dengki. disebut oleh Imam Nawawi, jangan lupa ini penyakit ini di dalam hati nggak kelihatan kalau orang bajunya aneh-aneh langsung ditegur orang ya. Kalau ada ustadz bajunya nggak nggak pantas, langsung orang orang langsung negur, ih eh, ustadz bajunya begitu. Selamat ada yang ngingetin. Tapi kalau sudah urusan dengki nggak ada yang tahu tuh. Urusan hati, dengki hatinya nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Wal ujubi, beria-ria, pamer. Semua perbuatan yang dilakukan ternyata hanya sekedar cari imbalan urusan dunia biar disanjung, biar dipuji, biar dianggap orang ikhlas, orang baik sehingga nanti tamunya semakin banyak, pokoknya macam-macam. bila Semoga Allah menjaga. Tidak ada yang selamat. Semua dari kita itu punya unsur begitu. Tidak ada yang boleh mengatakan saya sudah bersih enggak. Ini diingatkan oleh Imam Nawawi karena semua ini kita punya bakat kayak begini ini. Semua itu kita punya bakat sebagai selagi kita menjadi manusia, bakat kejelekan ini ada semua. Jadi ini bukan berarti Wah, kita sudah tidak boleh kalau mengatakan, oh enggak ada. Saya Alhamdulillah jauh dari dengki. Saya jauh dari ya. Nah ini sudah terjerumus dalam penyakit yang lebih gede lagi, merendahkan orang lain, kotor. Jadi kita punya bakat untuk itu. Selagi belum, sekarang ini masih manusia punya penyakit itu. Makanya kita harus perhatikan diri kita sendiri. Waktu kori hoirihi awas merendahkan yang lainnya. Wa inkana dunahu biarpun secara kenyataan dia di bawah kita ilmunya. Enggak boleh merendahkan. Maka dari itu wahai ini ini khususnya orang yang punya ilmu Al-Qur'an. Ini tadi khususnya ilmu Al-Qur'an dan umumnya para ustaz. Kalau kamu orang ahli ilmu Al-Qur'an kata Imam Nawawi, maka dari itu bahi seyogyanya kamu itu ayastamila menggunakan al-ahadisah hadis-hadis al-waridati yang datang di tasbih wa tahlil tentang keutamanya tasbih dan tahlil wa dan yang lainnya seperti solawatan. Artinya apa? Kalau kamu memang menghafal Al-Quran, ingat, kamu harus sering membawa hadis-hadis tentang keutamanya tasbih, itu subhanallah, la ilaha illallah, sholawat. Kenapa? Supaya nggak sombong, mentang-mentang hafal Quran kemana-mana apa? Paling bagusnya zikir adalah Al-Quran. Yang lain nggak bisa. Ini kesombongan. Justru dianjurkan kita menyebut keutamanya. Kalau dia ahli fakih, ahli fikih, Jangan kemana-mana. Keutamaan fikih adalah ini yang menjelaskan tentang syariat ini. Kalau kamu ahli fikih, tolong sebut keutamanya orang lain itu apa? Ayo. Ahli apa kira-kira? Ahli hadisnya. Yang kalau kamu ahli hadis, sering-sering sebut keutamanya ahli tafsir. Nyebut keutamaan yang lain supaya kita tidak masuk bab merendahkan orang lain. Minal adkari wa ta'awad dari zikir-zikir dan doa-doa baca jangan tentang Al-Qur'an. Tidak ada zikir yang paling bagus kecuali membaca kalamullah. Akhirnya nggak tasbih, nggak zikir. Sehingga kalau ada jamiah solawatan, kasihan orang itu kenapa baca solawat kok nggak baca Quran? Merendahkan orang lain. Kenapa orang itu kok baca tahlil la ilaha kok enggak baca? Ini ada merendahkan orang lain itu paling mengerikan. Wa yuraqiballahu fi sirri wa alaniyati dan dia harus merasa dikontrol Allah fi'ala niyati di saat terang-terangan seperti ini wasirrihi dan di saat wasirrihi di saat dia sembunyi di saat dia sendirian wa ala niyati di saat rami-rami wa yuhafidu ala dalika dan menjaga akhlak semua yang disebut tadi wa yakuna ta'wilu fi jami' umurihi Allah dan hendaknya ia bergantung kepada segala urusannya hanya kepada Allah enggak pernah repot tuh enggak gantung kepada Ya kalau sekarang pejabat baik itu bupati, wali kota, gubernur, presiden enggak, ya, ulama enggak boleh gantung ke yang begitu. Enggak ada, enggak boleh gantung kepada seperti itu. Maka pejabat perlu kita menghormat karena bah Dia sebagai manusia yang perlu kita hormati kalau bertamu di rumah kita. Kalau dia pejabat yang soleh kayak Umar bin Abdul Aziz, tidak apa-apa kita cium tangannya karena kesolehannya. Tapi ini tidak boleh kita menggantung urusan apapun sudahlah Sebab apa? Allah akan milih yang yang dekat dengan ulama itu Allah yang pilih, nggak usah kita cari. Nanti didekatkan si A untuk bantu ini, si B bantu ini, si C bantu ini. Maka tidak perlu kita menggantungkan kepada ulama. Sehingga Imam Nawawi dalam tempat lain mengatakan, termasuk Imam Ghazali, dekat-dekat kepada pemimpin bukan karena dakwah itu sudah mencela keilmuannya minta ya mohon maaf ya disebutkan oleh Imam Al-Ghazali kalau kita membaca kitab Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah kitab yang pernah kita baca di majelis jadi dekatnya kepada pejabat ini hanya punya fungsi satu dok ngingetkan kepada kebaikan silaturahmi itu saja kalau sudah berubah menjadi minta pengen di ini itu adalah sudah berubah maka nilai dakwahnya sudah tidak ada dan kita tidak perlu menggantungkan kepada selain Allah. adalah gampang. Dan ini subhanallah ini adalah dilakukan oleh para orang mulia, orang-orang soleh. Sehingga mereka pun kadang tidak punya bangunan mewah. Tapi mengeluarkan ulama. Ada yang masih ngontrak. Kadang-kadang sekolah tempatnya itu ngontrak tapi keluar ulama-ulama. Sebaliknya gedung yang mewah belum tentu mengeluarkan ulama, tapi dari mana itu didapatkan? Harus bersih. Yang namanya pesantren harus bersih, akhlak apa? Harus halal. Yang namanya majelis taklim harus bersih dan halal. Ini yang akan menjadikan ilmu itu bermanfaat. Baik. Ini saja karena nanti setelah ini ada acara lagi di luar, maka kita beri kesempatan untuk tanya. Ada 10 menit. Maka wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pertanyaannya di luar materi yaitu masalah salam. Sering orang mengucapkan atau menjawab salam itu kalau dilihat dengan tulisannya tidak sama. Seperti assalamualaikum jawabnya waalaikumsalam. Nah, ini jawaban ini dibenarkan enggak, kemudian apakah pengaruh enggak dengan arti. Yang kedua, jika ada seseorang titip salam, apakah bagaimana cara menjawabnya? Karena ada yang menjawab alaihi waalaikumsalam, seumpama seperti itu, atau tidak perlu dijawab begitu karena kalau yang titipnya enggak mengucapkan assalamualaikum tidak perlu seperti waalaikumsalam. Nah, ini hal semacam ini Dua-duanya betul enggak atau seharusnya bagaimana? jadi wala dada titipan salam. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu-ibu satu yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, oh saya mau tanya, bolehkah seandainya aku berzakat fitrah kepada guru yang biasa saya ngaji atau kepada imam yang waktu kita terawih? Ya, apakah tapi di kampung saya ada anak yatim, tapi kita tinggalkan untuk fitrah di guru ngaji. Bolehkah ataukah harus ke anak yatim? Dan waktu dan zakat fitrah itu kan kebanyakannya pada waktu ter, dari waktu terbenamnya matahari atau sampai terbitnya fajar. Tapi kan di sekolah menganjurkan suruh zakat fitrah ataukah termasuk zakat fitrah atau kan belum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah tentang menjawab salam. Sebenarnya tidak beda secara makna tidak beda antara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ada perbedaan kalau alaikum jar majrurnya itu didahulukan punya makna lebih khusus. Seperti na'budu ka ya Allah, aku menyembahmu ya Allah dengan iyyaka itu punya khusus hanya kepadamu. Jadi punya perhatian lebih kalau pakai wa'alaikumussalam perhatian lebih ini termasuk menjalankan perintah Allah. Kalau engkau ada orang bersalam fahayyu bi ahsan minha. Jawablah dengan lebih bagus. Jadi lebih serius gitu menjawabnya. Kalau assalamualaikum kalau menjawab wassalamualaikum juga sah. Tapi kita menambah dengan kalimat wa'alaikum jar majrurnya itu didahulukan itu tanda perhatian lebih. Seperti iya karena butuh kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Kami menyembah kepadamu ya Allah, biasa. Kalau waalaikumsalam, oh dan kepadamu juga keselamatan. Jadi dalam menjawab salam lebih itu dianjurkan minimal sama, kalau bisa lebih bagus. Sehingga kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum kita menjawab waalaikumsalam ditambah kalau bisa warahmatullahi wabarakatuh. Adapun cara menjawab salam, kalau ada orang titip salam ya memang seperti itu waalaikum waalaikumsalam. Itu pernah ya? Sayyidah Khadijah di, Rasulullah dititip salam untuk Siti Khadijah Jibril titip salam untuk Sayyidah Khadijah ya maka menjawab ya ada orang titip salam seperti itu kalau orang titip salam Jibril titip salam ada istilah titip salam subhanallah Rasulullah Sayyidah Khadijah dititip salam malaikat Jibril begitu mulianya jadi ada istilah titip salam adapun cara menjawabnya adalah ya alaika yang membawa salam itu dikasih dong wa alaika bagimu adalah wa alaika hi dan dia yang bertitip salam adalah keselamatan. Itu hanya cara saja. Dan hukum menjawab salam itu adalah wajib. Hukum bersalam adalah sunnah. Akan tapi di situ nanti ingat kalau salam itu adalah doa, maka jangan sampai ada di antara kita main-main salam apalagi di antara lawan jenis kadang-kadang guyonan salam untuk menegur, menyapa itu termasuk berbahaya, termasuk musibah. Karena apa? Bermain-main doa dan Allah tidak akan mengkabul. Makanya tidak diberi keselamatan kalau orang main-main salam. Sebab salam doa. Jadi kalau laki salam dengan perempuan, assalamualaikum harus wajar. Tapi kalau sudah salamnya untuk menyapa, dia tidak sadar bahasanya itu adalah doa. Main-main di dalam doa maka itu berarti dia mengejek di saat munajat kepada Allah dan dijamin tidak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada salam setelah itu, enggak ada keselamatan. Zakat fitrah selesai. Adapun urusan zakat Zakat itu adalah jelas kepada siapa diberikan. Sama zakat fitrah, zakat mal itu diberikan kepada asnaf yang tamaniyah. Pada fakir, miskin, kemudian orang yang punya utang, orang di perjalanan kehabisan bekal, orang di jalan perang, orang yang berada di peperangan. Ini adalah orang yang mu'alaf. Mu'alaf itu adalah yang baru masuk Islam belum kuat. Bukan selamanya mu'alaf. Mu'alaf itu sebentar. Mu'alaf itu hanya beberapa waktu saja. Bukan tujuh tahun mu'alaf. Ya enggak. Lima tahun bukan sudah mu'alaf tuh. Dua tahun sudah bukan itu. Jadi mu'alaf itu orang baru masuk Islam yang masih imannya lemah. Ya. Kalau sudah ngerti ilmu dan sebagainya bukan mu'alaf lagi. Baik, mu'alaf boleh menerima zakat. Jadi ada orang menerima zakat sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu yang namanya kiai, ustad, itu tidak boleh menerima zakat. Kalau kita membayar zakat kepada ustad dan kiai tidak sah. Kecuali ustad sama kiai dia memang orang melarat. Kalau memang ustad Kiai melarat, ya pakai gelar melarat, bukan gelar Kiai. Nanti menjadi salah paham orang. Dipikir kiai dapat zakat. Oh tidak. Kiai tidak boleh menerima zakat kecuali kiai melarat. Tapi menerimanya bukan karena kekiaiannya, tapi karena kemelaratannya. Ada orang mencoba memperlebar urusan visabilillah. Ada sebagian orang yang memperlebar visabilillah. Kan ulama kiai kan mengajar, mengajarkan di jalan Allah. Ini paling berbahaya. Eh, penafsiran Hasan ini kalau terus dituruti bahaya sehingga betul-betul fakir miskin itu nggak dapat pasti kalah dong saingan fakir miskin saingan sama kiai kalah tuh yang ini harus ditegaskan kiai tidak boleh nerima zakat dan banyak orang sering salah alamat ngirim kepada kimi ini zakat saya oh tidak zakat jangan ke kami bukan kalau anda punya zakat kami bisa menyalurkan ya kalau tadi ngumpulkan ke guru ngaji boleh tapi bukan diberikan ke guru ngaji Guru ngaji yang ngumpulkan, tapi guru ngaji nanti yang membagi. Karena guru ngaji biasanya sering dakwah ke sana, ke sana, tahu orang fakir, orang yang tidak, orang yang butuh. Jadi kiai bisa membagi karena kiai lebih tahu siapa yang butuh. Tetapi kalau kiai yang nerima tidak diperkenankan kecuali guru ngaji kita orang melarat harus perhatikan lebih dulu dong. Guru ngajinya orang melarat nggak kita kasih ya. Kelewatan ini. Cuman sebetulnya kalau orang ngasih gurunya uang zakat ini juga kelewatan. Zakat itu kan uang kotor. Kalau memang cinta kepada kiainya, ambilkan harta yang paling bersih. Ini hadiah buat engkau, wahai kiaiku. Begitu. Jangan kiainya dikasih uang zakat. Sebab Rasulullah menyebut zakat itu min awsahi amwalin nas, kotoran. Masa kiainya dikasih uang zakat? Ya kan keterlaluan. Biarpun melarat, kalau bisa, kiai kita jamin bukan dari uang zakat. Kalau bisa. Kalau memang kita kelas pelit semuanya ya kita beri kiai zakat tapi kiai yang melarat. Ini harus ditegaskan ini. Sebab Masya Allah ada sebagian daerah kota ini yang namanya kiai ini kalau sudah hari raya ini adalah gede-gedean. Sebab yang banyak zakatnya banyak umatnya katanya. Oh bisa beli mobil dari zakat. Na'udzubillah. Ya bisa beli ini motor dari uang zakat. Tidak. Kiai tidak sah. Kalau anda membayar kepada kiai nggak sah. Anda masih dosa belum bayar zakat. Sama zakat dibayarkan ke masjid, zakat dibayarkan ke musola, itu tidak sah. Karena masjid dan musola bukan termasuk golongan asnaf yang tamaniyah tadi. Ini adalah tidak dibenarkan. Dan kalau orang membayar zakat ke masjid itu yang bikin kiai apa orang-orang kaya jadi pelit. Ada seorang kaya membantu masjid. Ngomong sama istrinya, "Neng, ayo Ramadan Ramadan kita bangun bantu ke masjid yuk. Masjidnya kayak kipas anginnya nggak ada." Apa jawab istrinya? "Bang, kan setiap hari raya dapat zakat kan sudahlah nggak usah eh gara-gara masjid yang terima zakat orang mau nyumbang males tuh coba yang nggak terima zakat sumbangan banyak tuh orang pengen nyumbang karena apa ini tidak boleh terima zakat karena orang ngerti dan ini harus ditegaskan banyak orang salah alamat awal-awal alhamdulillah akhir-akhir ini sudah pada ngerti mulai tahun kemarin tuh sudah nggak ada orang memberi zakat ke pondok ini ada pernah kita dibingungkan waktu kita di Karangjala ada orang tiba-tiba nitip duit banyak juga kan, duit zakat kita bingung siapa ini orangnya. Kita tidak berhak terima zakat. Kalau kita jadi wakil untuk bagi ya kita bagi. Kadang-kadang malam-malam dikasih beras, zakat fitrah. Tidak tahu dari SMA mana. Zakat fitrah berkarung-karung. Kan kita capek nanti. Kita tidak boleh nerima itu. Kita harus nyari orangnya diberikan. Ini jadi jangan diberikan ke pondok kecuali Anda punya zakat banyak. Punya zakat pengen kiai, ustadz, saya punya uang zakat tolong bagikan karena kiai kadang-kadang komunikasinya dengan orang-orang fakir ada. Nah, ini kalau membagikan iya, tapi kalau diberikan tidak diperkenankan. Ini saja yang harus kita uh, fahami, jangan sampai kita ini apa namanya? terbawa kepada membayar zakat yang salah. Baik. Ya, di sekolah itu boleh membayar zakat sekolah saja. Makanya insya Allah nanti harus kita beritahu bahwasanya ada ilmu membayar zakat. Jangan senang ngumpuli zakat, tanggung jawab baginya kalau salah. Jadi orang ngumpulin zakat harus ada ilmunya. Harus ada ilmunya, jangan senang jadi badan pengumpul zakat. Hati-hati ini tanggung jawab di hadapan Allah karena ini hartanya orang fakir, hartanya orang miskin. Coba orang sudah mau mati setengah mati, nggak punya duit mau masuk rumah sakit, minta duit ke kita. Katanya apa? Nanti neng, saya bangunkan rumah sakit dulu. Ayo, kurang ajar nggak? Mati dulu anda, kasih dulu tuh. Urusan bangun rumah sakit boleh ambilkan dari infak, sedekah dan sebagainya. Itu manajemennya seperti itu aslinya. Kalau urusan rumah sakit itu diambil dari harta Baitul Mal kalau itu negara. Negara yang harus bangun rumah sakit dan sebagainya itu. Kalau uang zakat ini harus disalurkan kepada yang kalau memang seperti ini fakir miskin, ini fakir miskin, masya Allah banyak orang gak bisa sekolah, di rumah sakit ada yang nggak bisa membayar, ada orang yang bertahun-tahun sakit ditahan karena tidak bisa ke rumah sakit nih, bayangkan. Nah ini yang perlu. Lah kok kiainya ngumpulin zakat? Kan lewatan tuh. Ini adalah yang harus kita ingatkan bahasanya. Kiai boleh nerima zakat kalau melarat atau punya utang. Baik, ini saja. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tusir alaina innaka ala kulli syai'in Allahumma ya Allah berikan kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah. Jauhkan kami dari ilmu yang tidak manfaat. Ya Allah bersihkan hati kami dari penyakit-penyakit hati ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah kecintaan kepada akhirat dan jangan sampai kau berikan kepada kami kecintaan kepada dunia ya Allah jadikan dunia di tangan kami jangan kau jadikan dunia di hati kami ya Allah jadikan dunia di tangan kami jangan kau jadikan dunia di hati kami ya Allah kami takut jika saat mencintai dunia maka kami ya Allah akan cinta kepada ahli dunia ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Berikan kepada kami Allah yang halal, jauhkan kami dari yang haram. Jagalah kehormatan anak-anak kami, keluarga kami, ya Allah. Mudahkanlah mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang halal, rezeki yang halal yang menghantarkan kepada ridhamu ya Allah berkat Ramadan yang mulia ini. Ya Allah, muliakan kami semua ya Allah dengan ketaatan kepadamu. Muliakan kami dengan menjauhi kemaksiatan ya Allah. Anak-anak kami kami serahkan kepadamu ya Allah. Zaman-zaman rusak ya Allah, zaman mengerikan ya Allah, hanya kepadamu kami mengadu ya Allah. Jagalah anak-anak kami, keturunan kami sehingga mereka tetap menjadi orang-orang yang kau muliakan dan kau cintai. Ya Allah, ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan wujudkan keindahan di dalam rumah tangga kami, anak-anak kami menjadi saling mencintai dengan orang tua mereka dan kami mencintai anak kami, suami istri saling mencintai karenamu ya Allah dan jadikan kami di Ramadan ini orang yang beruntung minal aidin wal faizin orang yang beruntung ya Allah beruntung orang yang beruntung orang yang beruntung ya Allah dan berikan kepada kami semua husnul khotimah mati dalam keadaan iman ya Allah iman iman Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin al-fatihah